Edinburgh. Setia, ngucap mau selamat malam, sudah makan apa belum? Kasih saya ke samen. Semen cemburu berlebihan, oke, okay. bukan karena saking over, bukan tetapi karena saking sayangnya. Kok samen sayang menimbang lanang tapi samen dibujui ingat arek lanang koyo ngono kok boleh ah. arek wedok liya ojo kuatir katakan kepada dia ingat itu bukan kebahagiaanmu tapi itu merupakan karma yang telah aku kirimkan kepadamu beres. yang paling gampang untuk move on menurut saya satu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah minta dipisahkan dari orang yang sudah tidak sayang lagi kepada kita cara kita supaya cepat move on adalah harus menghapus semua chat foto dan buka HP install chat iku paling disenengi mbek jomblo-jomblo kurang kerjaan makanya semua chat kenangan harus dihapuskan lek wis kabeh supaya tidak jomblo terus menerus bagi saya supaya tidak jomblo caranya cuma satu yaitu harus bersyukur di setiap kejombloannya karena apa janji Allah barang siapa yang bersyukur maka dia akan ditambah nikmatnya wahai para jomblo bersyukurlah karena jodohmu terhalang dari zaman-zaman tangannya penuh dosa Sampai yang diwara hari gini jomblo apa kata dunia jawaban hari gini pacaran apa kata akhirat ya cateten guys status engko ya ya wis ngono ku no, sampean diwara hari gini jomblo teraja gandengan masa kamu enggak jawaban justru yang bergandengan yang rawan kecelah ya nggak usah khawatir jomblo mbak alasannya arek pacaran opo lapo wong aku lo nyecil jodoh tak kandani sing jenenge jodoh ndak akan tertukar tidak akan tertukar lapor dicecil dan saya minta kandani ciri-cirinya jodoh itu cuma satu semakin mendekatkan kita kepada Allah lelek sampai sering metu gonceng-goncengan semakin membuat sampai jauh dari Allah itu bukan jodohmu Mas yo zaman arek saiki yu cekelane ya Allah Bu nge cinta tak direstui dedek bayi jadi masih yo sampean koyok ngono tetep lek duduk jodoh nih yo tetep pisah udu bila makanya nggak usah pacaran gonceng-goncengan nyabuk nyabuan, ambung-ambungan takbiran tabrak bibir pelan-pelan <laughs> gak usah ngunu gue lo gak usah gak usah alasan nyecil jodoh lah nek sampean semakin dekat dengan Allah gak tahu pacaran maka sama semakin dekat dengan Allah insya Allah itu jodohmu makanya itulah alasannya kenapa para jomblo tidak mau pacaran karena ingin tubuhnya tidak menjadi jamasan tangan-tangan nakal soalnya soalnya apa menjaga kesucian cinta rungok ngomonganku gak nak saya ngomong cinta itu fitrah Jangan menjadikan cinta itu fitnah. Cinta itu suci dan anugerah Jangan menjadikan cinta sebagai bencana Maka oleh pacaran jagalah kefitrahan cinta Jangan engkau kotori cinta dengan perbuatan yang mengharamkan dan memasukkanmu ke dalam neraka hmm. Ini kisah jomblo-jomblo sawaneng ya ancene soalnya apa Ancene jomblo wajib seneng kok diwarah dari jomblo harus senang karena apa jomblo itu satu wong jomblo itu cepet melebus warga soale opo soale jomblo itu gampang mlebu warga soale opo lek ditembak koncone sepurane kita temenan aja lo gak wes ah menyambung tali silaturahim Kedua, gak usah khawatir jomblo. Indonesia merdeka bukan karena berdua tetapi karena bersatu. mangka no gak usah pacaran pacaran itu entek entek duit yang entek entek dosa temenan mangka no sing ngekei mawar bakalan kalah karo sing ngekei mahar sing ngekei coklat bakalan kalah karo sing ngekei seperangkat alat sholat Cinta tak perlu mewah, tak butuh inova, tak perlu brio dan senia, tetapi cinta membutuhkan berakhir sakinah mawaddah warohmah.